Sekarang Bumi di genggaman kita Di dalam genggaman kita Sahih? Sahih? Nih Mau telepon ke mana? Silahkan Makin naik, makin naik, makin naik Ilmu syar'i, Ilmu kala Allah Wa kala Rasul wa qala sahabah ilmu al-ilmu kata ulama al-ilmu qala Allah wa Rasul wa qala dari sini bercabanglah seluruh ilmu-ilmu itu makin hari makin berkurang makin sedikit makin sedikit makin sedikit makin sedikit makin sedikit tapi ilmu dunia makin hari makin naik persis seperti yang Nabi SAW sabdakan صدق رسول الله صلى الله yang hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau bahwa apa yang beliau katakan benar terjadi pasti terjadi wa yaqillul 'ilm akan semakin sedikit ilmu itu maka kita berada di zaman yang sedikitnya ilmu itu berapa besar pengetahuan yang saya miliki yang antum miliki setitik oleh kerana itu celaka dan celaka sekali ketika seseorang yang bukan alim bukan pelajar sombong di hadapan para ulama. Biasanya orang-orang yang seperti ini takjub terhadap dirinya. I'jab Padahal ilmu Kenapa ilmu itu berpengaruh dijelaskan di hadis sebelumnya kan biqabdil ulama diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu para ulama barangkali ini tidak cukup waktu kita untuk membahas barangkali di lain waktu kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala dan saya akan menjawab pertanyaan jangan banyak-banyak karena juga akan mengecewakan antum nggak bisa dibaca semuanya antum ratusan jumlahnya pertanyaan yang pertama bagaimana menurut pandangan ilmu syar'i apabila ana melarang suami ana yang ingin poligami karena ana sangat mencintainya Maka pertama-tama tentunya suami yang mempunyai istri ini bersyukur karena istrinya cinta kepadanya, mahabbah kepadanya. Tetapi yang terbaik bagi kita tentunya mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mencontoh istri para nabi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh kehidupan para sahabat. Isteri-isteri Nabi sangat mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpoligami. Taruhlah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita lihat kehidupan para sahabat. Demikian juga. Maka ini merupakan contoh yang paling baik. Bahwa mencintai suami cinta yang dalam, cinta yang sangat dalam tidak menghalangi suami menjalani syariat Allah. Selama suami mampu menegakkan apa yang Allah syaratkan di dalam berpoligam. Hendaklah kita memberikan uh, yakni hendaklah kita jangan turut membantu orang-orang kufar dan musyrikin yang menentang Islam merendahkan ajaran Islam dengan menempuh beberapa cara atau jalan di antaranya adalah Islam merendahkan kaum wanita karena adanya poligami dan dan dan dan dan dan, dan, seterusnya yang semuanya merupakan kebodohan. Jangan kita ikut-ikutan membantu mereka dan mengembirakan mereka. Karena suara kita menghalangi poligami akan sangat mengembirakan mereka. Asal perlu mereka buat pesta pola. Karena tidak perlu mereka mempergunakan tangan-tangan mereka. Cukup tangan-tangan kita sendiri untuk membunuh diri kita sendiri. Karena poligami adalah syariat Allah walaupun bukan satu kewajiban. Ketentuan Rabbul Alamin maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan fankihu ma tabalakum minan nisa nikahi yang kamu suka yang kamu suka yang gak suka jangan yang kamu suka dari perempuan-perempuan masna wa thulatha wa ruba dua, tiga, atau empat. Kebebasan mutlak pilihan. Akan tetapi jika khiftum anda ta'adilu bahwa apabila kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup satu saja atau hamba sahaya kamu. Yang demikian agar supaya kamu tidak berbuat zalim terhadap istri-istrimu. Jadi kalau kamu tidak sanggup berlaku adil cukup satu. Kebebasan mutlak, kemerdekaan yang luar biasa diserahkan pilihan kepada laki-laki. Ini merupakan hak laki-laki mutlak. Dan beban juga ada pada laki-laki. Sanggup fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa tidak ada ikut campur tangan wanita tidak sebagaimana hak hamil hak haid hak nifas ada pada wanita tidak ada campur tangan laki untuk mau hamil ini syariat Rabbul Alamin yang sangat-sangat mengecewakan orang-orang musyrikin dan kafirin terutama kita yang hidup pada zaman sekarang yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan barat yang ingin menjadikan kaum muslimin seperti mereka bebas jangan dihalangi kalau dihalangi maka akan terjadi satu hal yang tidak diinginkan pemberontakan berontak hatinya laki-laki semakin dihalangi dia semakin ingin menunjukkan bahwa dia mampu walaupun pada sebenarnya dia tidak mampu maka terjadi kekacauan karena itu poligaminya hanya semata-mata ingin menunjukkan kegagahan dia akhirnya apa yang terjadi terjadi kehancuran rumah tangga ini laki dihalangi dihalangi dihalangi Beda tidak karakter sifat laki-laki dengan wanita? Beda apa tidak? Beda. Laki-laki kan selalu ingin tampil itu sifat. Namanya laki-laki. Laisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bedakan hatta air kemihnya pun beda. Tahu air kemih? Tahu air kemih ya, pakai bahasa halus. Ya kan? Air kemihnya pun beda.